Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apunten anu kasuhun tetiasa seueur bubuka atanapi mubtada patula patali waktos parantos wengi. Kyai ajengan upami ngaos wongiting teh resikona rada ageng anu kahiji mubalikna rada ripu anu kadua mustamina sok tunuh anu katilu hasil natara pugu anu kaopat salempang kasiangan salat subuh jalmi anu ku melentang hirup di alam dunia pasti akan menghadapi ujian tantangan rintangan ayah jalmi anu diuji ku Allah ku kesehatan saha contohna Nabi Ayub alaihissalam dia sakit kusta dia lefra diusir ke masyarakat bisi penyakitna tepa sadayana istrina gugat serai tewe ke pengadilan agama mun ayah harita KB kayak ngerak-rak talakti Nabi Ayub hanya istri pertama yang tetap setia kupingken ibu-ibu nu dedehnya Ahmah Angerwe dering nu kolot-kolot kene lain cekuring ya Madinah sejarah Nabi Ayub Ujlah mengasingkan diri di guha Dina hiji waktos Nabi Ayub alaihissalam hoyong tua artos nate ditampik ku tukang dagang patula patali sieun aya panyawat tepa eh, dina eta acis menetes air mata berlinang Nabi Ayub diuji ku Allah dalam bentuk kesehatan di dia ge aya ajengan jalmi anu diuji ku kesehatan kusta levra stroke diabetes asam urat kolesterol darah tinggi, kanker rahim, kanker payudara. Nabi Ayub sakit tetap ibadah. Jadi lamun di lembur iya ayah jelma anu gering te ibadah salah hujahnya tidak diterima. Dak Nabi Ayub gering oge i ibadah. Yang kedua ada orang yang diuji dengan anak. Masa saya harus mempergunakan huruf kosam? Wallahi billahi tallahi Nabi Nuh berdakwah begitu lama Nabi Nuh berdakwah bergebu-gebu anaknya kan antur haka ayah ujian mapa awak cager budak bader sel ku anak teh ya Allah kamari masantren ka Sukabumi balik jeung Ramalina kita kuliah teu angeus-angeus hayo di Bandung wisuda acan kesal ku anak teh kesal waktu na ngaji kalakah cicing di warnet waktu na sholat berjamaah kalakah main PS kesal ku anak Mata ngadengekan ngaji nanti bari nyarane we da keur teu kesal ku anak ampurannya akan nyararane mata nyarane ge keur bete kesal ada nggak yang diuji oleh anak banyak anak nama Bagir berprestasi rengkeng 1 kemarin ikut musabaqah tilawatil Quran juara kahiji tingkat provinsi Banten kemarin ngilu musabaqah qiraatil kutub lomba baca kitab kuning juara kahiji dalam kajian wiki seperti Sabina dan Fatul Muin anakna pinter awakna cat diuji ku Allah salakina teh Pegawai anangan musuh kesel salah Di dipenta duit tegablak alina kopeah gocap yang nyin epan Hari epan inoi tongkol kroh to nok yang menikah koneng nari anak dam yang basrup cek anak naik daripada jadi budak mending jadi lauk ayo nuk itu ternyata salah ece ya hiduplah hidup ayah nu diuji ku salaki ya. wallahi billahi tallahi ada ujian boga salah kita hayang na boga milik boga rezeki kita nabung atau hayang umroh memeh maut boga salah kita ya memeh ngalaksanakan ibadah haji teh cing atau ayen teh umroh umroh heula memeh mah Bu, Ibu, kesal aku salaki boga milik boga rezeki dengan melian manu hari manu pakai epan segala rupa nok puyu make salada sangkan seorang nol, isuk-isuk pemandian bari dipoe kena hari pamajikan nyeri huntu diantar kesel atas salah kita dah dedah kena ke manuk daripada kagarwa ayah nuk itu, minantu ece ya pastilah yang namanya ujian Ayah salah kina soleh baik sodako, daik impak daik jariah budakna ranking kahiji berprestasi soleh dan soleh sabik dan berkualitas diuji ku Allah pemajikan seperti Nabi Lut alaihissalam ujian dalam bentuk istri kesal ku pemajikan man unya kan ya? Tupperware nganyuk, Sophie Martin nganyuk, Duster nganyuk, sarebu sapoe. Imah buatan leduk, tukang firibir. Sertifikasi cair beak dipakai nalangan tabungan. Ayah lo itu. Nata, teteh pemajikan bapak. lah hidup ngarannya. Pasti ada tang, pasti ada rin, pasti ada uci, pasti ada cop betul salaki solehah pemajikan soleh budak sabik berkualitas diuji oleh Allah dalam bentuk miskin budak hayang kuliah ka UIN budak hayang kuliah ka UNPAD budak hayang kuliah ka IBP otak pintar ulus kurang miskin dalam kehidupan Batur mah imah make parabola, ieu kan para seuneu we lu. Batur imah na minimalis, ieu kala kabilik himis. Batur mah kuda gini ge mobilna teh es kudo, ieu ngada dorong es cincang Batur mah tingali gogobrokna ge make kamper kayu jati, ditutupkeun teh nanti da puguh jelema beungat. Ieu mah jelema teh balangsa tina jengjeng. Ditutupkeun ge malarang. bicara secara goblok gablok dengekeun nubung har gablok gablok pantau dibuka dapur kori hari ngaji hayang kos jujun si hari amplop lemah red hanya tinggali mualila ya nama Pandalah poin utang si anda rek ngaji ya kanu sabara dibere kuyuhan daek. Kenae orang mah teh ikhlas. Ibu, ibu, ada kan ujian seperti itu? Dalam bentuk kemis, dalam bentuk penyak, anukuan, anuku pamaji, anuku salap, ayah anuku dulur, ajengan. Wallahi billahi tallahi. Nabi Ayub alaihissalam dibenci oleh saudaranya. Digebruskan ke sumur, bebeja ke bapak yang Yusuf tidak angku serigala. Karena nangke hirup kiai, ayah wae ujian tantangan cobaan teh dulur ngancam kalau badi dege demi Allah anu dulur anu aku tim dulur lain beja perebut warisan buat baut kenapa bang teu akut jeung dulur ayo dulur jadi dengan ari dengan jadi dulur lebaran daratang nah ari seta so dekat degeblek dulur teh sawah digarap imah di cicingan ari warisan teh dibagi ke aya nu kitu tahu amane baik dengarkan Tunggu budak ini mahasiswa dengarkan apabila kita dihadapi hal-hal seperti itu ATM Allah tempat meminta jangan sampai salah kaprah diuji dengan kesakitan aral inna ibil makna harfu taukid inna allah ma'asubirin, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar Apabila Bapak sakit sabar, kiparat hancur lebur dosa kalau kita sabar. Namun tearal setel menggering teh. Bidan utara sana, ayo ngayer. Pemota oh, dokter, uh, mahal eh anger batu kai. Sabar gering teh, inum kabeh obat batuk nak cek Nah si ujang tebak tebatuk cager modar. Cing sabar atau ngadang ubar teh tiga kali satu imah dihakan sabotol. Orang nggak sabar dibenci oleh al. Cing sabar. bukan salah king usep wae dan kue jajar Kalau kamu diparahu saya tak jodoh Cing sabar, cing sabar ulah aral. Sebelah kayak kasalah kita rumah tangga jeng siawa kemajuan hayang maju aja. Ngilu saya kena atrop, ngilu. Ngilu tuh kabayah, ngilu maju saya saruan aja salaki kini merah tangga aja sia cenah mawa hoki batur tingali gogobrok aralus sia mah mawa balangsak pamajikan teh balik sia kabaya anakku mah kubu dua anak aing mah teu hari ari ieu TV lamari gonok ini milik mana ya bawa tapi bawa lamari bawa budak aing ngelong atau ngenong nggak bisa dengan kasar harus dengan sab itu jelema ayeuna mah ari gering-geringan apa nama Jadi eh, titah ka pangajian mah ibu bade ka madrasah heuh ka baseusehan ibu bade ka pangaosan ih manawa manawi ieu teh menulis seueur istri kaleun ibu bade ka madrasah pangaosan eh hari si oce halodo teh hujan laleur diberewek ku Allah halodo da kalakaun dewe sia mah budak gidik otw oh tuan we Seruana jeng salakina saya mau tanya ke masjid berapa kilo jarak tempuhnya dakwah ya anu ka masjid sakilo eueuh eueuh nu ini ka masjid setengah jam Allah. tapi hese suku teh dipake ka masjid teh lain bae jalan cenah benar tapi ini musab sih aja cecengan-cengan sih mah ari ka dari, nyadari awak nyadari ini sampun naik musab mah daguan oh kering sih mah ngusap cek kelencengan lain seri saya eling jadi nggak ada lah alasan kalau orang sakit tidak beribadah wong Nabi Ayub saja sakit pergi nah. ini rese itu tak tablet akbar pengajian hadir nggak dengi kenungkul Datu udunan itu oh orangnya nyaho nggak dengi kenungkul sorry sorry mana mau udunan itu sakit lain sorry eling ngocok sabar hei saat betul tak ulah aral ngadidik budaknya kayak gitu tak pendidikan berkarakter akrimu tak muliakan anakmu bukan dengan kasar mendidik anak Imam kabudak awas ya mengarah rokok adik guru waduh waduh sama waduh waduh waduh kabudak ulang ngaroko guru waduh waduh waduh Lanterak, saya teh moal pabengir gitu oke. Okay. Ayeuna mah lain ku cungur, ku bukuan. Lain ku sasorongot, lain ku huakaok, lain ku gublak kaplok, keteladanan, etika, akhlak, kul karimah. Benar? Benar. Dengekeun, waduh-waduh isna mah. udah kurang ngarokok, manehna waduh-waduh. Sarua anak di majikan ke anak kudu busana muslimah, kudu busana muslimah tutup orat. Hari aja kudu bulan awewe aing mari kiung telesot si androk merosot heuh jelema aing mah relingna kekur saja Jangan nu heuh cemara ketiung ah percaya aing ah. beres we dilaan demi nage aing nya harud ararat bayu anama apa nusa paketium ke nutara nutara maketium hek make nyengso nutara maketium mah nyeng eh tadi omekan atuh kanyahoan wah kayak apa majikan satu deh eh? atuh ke saya teh omekan anak kurang harus balik Era cuma ini amit Sap. Ngadidik budak kudu sap. Ilma budak teh diciritan. Eh, jangan wae saja. Gareunuk budak mah. kita budak mah teh gering, cek hidung teh kemang. Cing abon. Hoyong ya itu ku mamahnya. Anaknya ngomong, ah, cager nyiwit. Nggak bisa lah, sab jadi pendakwah kudu sabar deket deket pret ya. jam 10 aing ini takut, we dirimu ah sabar we dang kege ditambahkan aduh ibu ibu jadi lamun aya masalah sab yang memberikan taufik hidayah dan inayah itu Allah setingkat Nabiullah Ibrahim Khalilullah tidak bisa memberikan hidayah Muhammadur Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah Nabi Nuh kanan anak durhaka betul tidak itu sabar aing ngaulah ngawuruk baru dapte Musa sorongot kopolotot kabudak pemajikan molotot we. mata pemajikan nanti pegang gak dipolototan wae ampurannya kan barang dipariksa ke bidan normal dicek ke dokter oh penyakit penasaran awak teh begang-begang teh dirongsan teh ke rumah sakit palabuan Ratu ditingali teh kamar sakit keur molot kembunan kana baraka rongsan enjing ya, cek teh begang tuh di ditu baregang ini tamu Eca rongsan isukan cok bilang dong sama suami tidak ada kekerasan dalam rumah bahasa itu dalam kitab risalatun nikah lah nahi haram lo menampar wajah haram menampar dada nggak boleh kiai istri mah harus dilindungi betul pandang dong istri penuh dengan kasih malam molo tuh, pegang atuh dah sanajan geus pakai eke we oke oge di polototan wae mah amburanya kan barakah tidak ada kekerasan dalam rumah. Pandang dong anak dan istri penuh dengan kasih. Jagalah. Jadul teman. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Bengegon Sok bareng jagalah istri jangan tangisan tangisan jagalah suami jangan kau hianati Berilah izin kalau berpoligami. Anak yang diwas ya. Ayo jalan manuku nafsu lain ku ilmu teh. Dengekeun, dengekeun. Yang tidak boleh zina demi Allah. Yang tidak boleh selingkuh, yang haram adalah mesum. Poligami dalam Al-Quran dan Al-Hadis tidak dilarang. Dengekeun nah, aja hukum kudu jelas. Ini teh surat-surat Anu nyangung saya diomong-omong, anu jinah diantep. Nu jinah harus ada sanksi hukum. Yang mesum, yang selingkuh. Anu ke kegeber diomong-omong. Sebelah yang dah kasih ece teh dah. Lain bohong. Ari kiai nyanung saya diomong-omong, ari artis Cina diantep. So kamari ayah artis nu Cina di penjara kalah kabeki laku. Nari kiai nyandung telaku, laku. gila itu lain hayang, sieun telaku laku. gila hayang ngetak luak liuk oke. Sudah naik nu herang ah, tarumak ah. Bu, sahab. Yang kedua, malam malah. Nah besok saya sekarang nginep di pondok pesantren asal ya. di Pelabuhan Ratu. Saya nginep di sana. Nggak jadi nginep di anak Sawarna enggak, di pondok aja dulu kan sama-sama pesantren di Manonjaya Tasikmalaya Kiai Haji Khairafandi saya dulu kalau sekolah asli dan pesantrennya pertama Samsul Ulum Gunung Puyuh Sukabumi Jalan Bayangkara serencangan baik ibu tolong didengar yang pertama harus sah yang kedua ajengan kiai namun ayam masalah teh baca dina Al-Qur'an wal mustagfirina bil asar hendaklah memperbanyak istighfar nah, nah mungkin kunaonnya anak orang teh itu ya Allah ya karir masa tempo dulu kita lebih dari itu pepeling kerurah buruk-buruk itu papan jati hade goreng ge anak seorang nak melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng nu hade bakal menang nu hade nu goreng bakal menang nu goreng kenapa anak seperti ini mungkin ibu dulu seperti itu gitu eh. orang punya masa lalu masing-masing seorang istighfar ya Allah Wal mustaghfirina bil asar hendaklah kau istighfar sebelum melaksanakan sholat subuh atau sholat fajar munajat ke Allah setengah opat gugah dialingan ya, ku hayam oh, oh, oh, ulah jongjon ulah sare gerak nyaring tos setengah opat menenjeuhna tahajud tos waktosna qiyamul mulai tos waktosna muhasabah tos waktos nah istighfar diperpanjang awal waktu sholat berjamaah di masjid biar ada ketenangan dan keberkahan sholatlah berjamaah di masjid apalagi dahsyatnya keutamaan sholat subuh berjamaah Masya Allah ya Karim salah satu sholat yang dihadiri oleh malaikat adalah sholat subuh tidak ada sholat yang lain kecuali sholat subuh yang dua kali dikumandangkan azannya baca itu dalam kitab Kenapa sholat subuh kok kumandang azannya satu azan awal kan? Betul? Bapak pergi haji, selalu ada adan awal kalau di Madinah Madinatul Munawwarah di Mekah, di Mesir, di Palestina. Saya beberapa kali pergi ke Timur Tengah, selalu dikumandangkan azan awal. Saking padilah keutamaan subuh hebat. Yang kedua ada azan, ya kan? Yang kedua azan subuh, yang kedua kan azan awal. Nggak ada sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya dua kali azan ya mah di adanan di kongkorongakan ya Allah sarare oh cek jalan nu teu eling tah saha cek hayam demi Allah aing teu memperkosa aing rek lapor aing ka KPK dipitnah wae cek hayam teh pepeling geura nyaring ulah kajongjonan kalah ka saha nu reuneuh ah nyata oh hayam teh nyerion hati nanti kujelma mata kamari hayam curahat curhat ka sapi sapi urang mah nyeri hati urang kongkorongop jam setengah opat di tahudang penting tahajud yang karena reno cenah si anu ku urang urang ngaliwat harita ka imah si anu keur moe pare di daang ku aing teh bangsana di baledog aing ku sengak cek hayang teh aing teuing ngacenol mah aing moal ngarampok moal ngahakan sabaskom Gus ngajen lo main ge ini dijakeun ya, ka jelema sapi. Eh, jelema mah ngahakanan bias rakim teu jadi omong ku aing. Dibagi kon ya, ka dulur nawe yang kabar barajana nari pake Nulis miskin teu narima. Kesel aing ku jelema ceuk hayam. Aing eh, ceuk rewek ceuk hayam, curhat ceuk ka sapi. Dengekeun so ngakan raskian. ayam dan cek urang cuk sapi teh ah mana mati bangkit tuh aing nu nyeri hati ku jelema moal esok eh, aing mah susu di alaan di gomel di kawin teu Bu, ibu, hei, eh, ibu, inginkan derajat mulia makomah mahmuda, namun hirup hayang mulia, hirup hayang nangtung kudur wadiu, ya mari hirup hayang mulia, ari tahajud, bisa babenger siapa batur ahli sunnah wal jamaah ahli kalakuan ahli bid'ah wal gagaba ahli sunnah wal jamaah itu ahli melaksanakan sunnah tahajud kacai hari ngahudangkan salah kita lain nafsu ku ilmu Allahu Akbar Allahu Akbar salah kita hudang kasiangan sanes tersekap setengah opat kira munajat kalau kira tahajud gitu ngahudangkan enggak ya mau hudang kali ku nafsu komo ku suku hudang sete molor masalah kita maneh mah teh sopan daripada ku suku ngahudangkeun maneh keneh ku susu hudang Kan, nih teh ada salah kina, saya teh demual haram semen kata tangga ulah teh betul. Kita oh. tangga saya dia neng eneng, ayo salah kini diantep error saya mah. Oh, jelema ini mah teu areling, eh Cina diantep nyanung, diomong-omong sebal dah kasih aja teh. Oh, lain lain cenah wewe aina garelis ya rek KTK. Ande gara rining kalau arti imah baca itu di nama Zab Syafi'i. Wanita solehah kalau pergi keluar rumah harus seperti hantu. Tapi apabila Anda duduk di depan suami, Anda harus cantik seperti ratu. Eh, lu bener ajengan. Da ya, ieu awewe ayeuna mah ngejadok hareupeun salaki sia tiga hantu. KTK, ke sekolah, ke paud, OTW, ke pasar, golis yang mode ratu sarap bala ini kawewe teh dah Arek ini KTK tuh pakai lipstick Ines. Alis beak sia bos bawa penengenya mah. Udah pons. ayah pons. Nu berem tilu genep nu koneng 28. Wardah aya tuh Wardah. Mustika Ratu. Purbasari. Haslin. itu lu ribuan ngelain es eta awewe digareuli si arek kamari perpasahan reka TK minyak wangi identik dengan alkohol tiung soya Elsa tajeng Robani sepatu Donatello jeng bebop tas blueberry hmm, hmm, hmm. Anda keluar rumah mempercantik diri dengan maksud dan tujuan ingin mendapat pujian dari laki-laki yang bukan suami haram hukum hantu ayah hareupeun salaki kudu gelis merah Ratu. teh eta nu bener ahli sunnah wal jamaah mah Gak makan warti mah sama samarepret ge baju kararini ngari sare hareupeun salaki ku daster isoak aing pohok nanti di dikamal Iya direk saina malam Jumat tadi kan malam Jumat tadi nanti malam Jumaat beres ngaji teh cium tangan kasalaki wanita yang mencium tangan suami kan sama dengan mencium hajar aswad Provinsi Banten menunggu pergi haji Kabupaten Lembakan ya 9 tahun loh 8 tahun paling cepat Ojo balik cantang tos biasa nyium hajar Aswan, Ojo hayang nyium hajar Aswan. Ayo nak balik ciuman salah kita kedua, Itu salah kita teh eling eling eling eling Istighfar yang kiai inung siapa kasar rumah eh, Biasa kita tarara cium tangan Tara Ojo asoknya cium tangan awewe ayo mah ciga angkot kumaha setoran Tadi <laughs> diberi duit sajuta mah ngadangkak siya molor siga bakaka berewe duit gocap nyengeng siya mah. Itu eta arek moal halo dang. awewe ieu mah latre sarebalna teh eh. Salaki melik emas, pemel salaki melik emas, anting liontin gengge, meli spray my love kintakun eterna, meuli tium zoya elzata, Melissa Frey, My Love, King Takun Eterna, iya tadi pasar si abalanya nek mani kuci hanut. Ayo salah kira ngomong nek mani lain, he kalauat. Sebel kasih aja teh dah. Hei, kalau hati mah teh kudu cigahan. Namun harapun salaki kudu gelis pada rat. Nah gitu, tai teh malam Jumat kek, make lipstik, ayeuna teh nu Ines anu rasa strawberry. Waktu molor siang makan cilok nyerang awewe ah, air mah salaki nyandung koko sodan maneh air salaki nyandung lewe siakos peju etan eh, ku maneh diantep tadi servis sebalanya dah servis salaki teh mau ke lain hati atuh balik sholat isya teh kasalaki teh arek ah, ah, mama rek memem arek tuang rek tumpak ah bade cai bade nyai kudu gitu kasalah kita lain buat banget. bang kena bang kenung lebaran nila kene taraweh acan tadarus acan ngus ngomong laki meli baju teh ayo na nungtut nungtut oke mata roreng bulan gini bulan puasa teh sok cara rape eh, tak sering kita eh, eh. aja hei wanita yang memandang suami penuh dengan kasih sayang seperti memandang Ka'bah awewe nuningali salaki kudedeh kunyah kue saruam ningali Baitullah Baitul atik tetep salah kita kuda dagunya aku eman sarwa jeng ningali Ka'bah mau salah kita hidup apa jika Ka'bah hampurannya <laughs> akan wah hidup atau datang hidup kumahangan wus hidung ah wacai ibu perbanyak istiq, Ya Rabbi bil Mustafa makosidana karomi Ah, ya tak munajat Soli sunatan tahajud rakata ini lillahi ta'ala Allahu Akbar Kita sudah berwudu suami masih tidur Percikan air wudhu ketika Fatimah membangunkan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah Aisyah membangunkan sang suami Muhammad Rasulullah dengan persikan air wudhu gitu udang gak salah eh. kita ucai sama saya mer udang saya tek sahur mah muar beresan salah kita sahur pingsan lain ku nafsu atau segala rugake ku ilmu kamu ku suku bu bapak jujur berapa orang yang tadi malam melaksanakan sholat tahajud nyata tunggu rese ari hirup hayang mulia ari amal petot ah. yang kedua kalau kita ada masalah masalah ya karim subhanallah selain kita harus sabar selain kita harus melaksanakan dan membaca isti salat bersama awal waktu di masjid dalam kitab durah sungguh akan menyelesaikan masalah lagi ke lalaki aina lalaki entong apa Barang siapa yang tidak sholatnya berjamaah, baca itu dalam kitab durok, Allah barokatan min kasbihim. Allah akan member, mengangkat keberkahan hartamu bagi mereka yang tidak berjamaah. Ngomong kabatur ahli sunnah wal jamaah, ay sholat di iman, ahli bid'ah wal gagabah dengarkan. Ahli sunnah wal jamaah itu sholatnya harus berjamaah. Dimas, awal, ya, mengomong kabatur ahli sunnah wal jamaah, ahli sholat di iman dari mana dasar hukumnya saya mau tanya setelah rupa teh kudu ku ilmu setelah ku nafsu Allahu Akbar, Allahu Akbar coba majikan teh adan ha ingin nyaulain komat hayang teh masih kiat udun ngong adan teh udun timpa kopi gudai mantap batur masih kiat kopi keras salah eh, kita teh salah ada bagas salah kita teh rasakan hayo boga pila boga kapal pesiar boga hotel tidak akan berkah kalau tidak sholat berjamaah wallahi billahi tallahi bagi mereka yang tidak sholatnya berjamaah akan banyak orang yang meninggal tidak membawa iman Islam dengarkan tadi nak kitab baca itu dalam kitab Kipayatul Akhyar Imam Taqiyuddin Abi Bakrin bin Muhammad menjelaskan banyak nanti orang yang meninggal tidak membawa iman Islam Kemarin di Jogja ada orang yang meninggal akibat minum oplosan, betul? Bapak tahu kemarin di Jakarta ada orang yang meninggal akibat tawuran. Nauzu? Mana putra putri siswa SMK? Mana? Saya mau tanya. Hei, bersama ke masjid. Katanya SMA plus. Plusnya plus apa maksudnya? Plus teh naon? Eh. Ah waktu salat Bang merong sama deket masih gitu aku di sini sok imam kau ada di sana ya ya plus gitu batur ngaji sapina batur muin kelaka main PS saatan sama main PS PS itu permainan setan sete batur ngarang ngaji kelakang cerdok di warnet download anak-anak kata nggak tidak sama narkoba betul narkoba no narkoba bala-bala yes atuh sih teh sakali ya. narkoba bala-bala oplosan kokosan hasil ke halal ya narkoba bala-bala oplosan kokosan tawuran Taruh. intisari adem sari jablay janda gemblek janda yes ayah mana di dia eh. anu bener ayah itu rana ngora rana kolot lihat rana ngora nu hade rupa ngora geda goreng mah era mawa ayah rana ngora hade rupa lo babana ngora ke belangsak mah boga Mun aya rana ngora hade rupa cina diharap jadi kiai teh seger ya mandi diharap ini ini ini bau dudukan. kan Hei, salatnya berzah awal Dimas ah berima ngaji lah Pak Haji tarang bahas politik-politik lah politik teh pohon politik, tah menang itu menang ya gitu menang sorangan mati ngejo lah mensaupur janji manismu leh aspal aspal renewal ah. Oh saya memang ngaji we ngos ngaji. Salat ka masjid Ah. Ulah bohong. Di lemur ieu iya, lamun maot disalatkeun di mana? Masjid. Hmm? Masjid. Di mas? Masjid. Ari <laughs> keur hirup tara ka masjid. Ngaliwat <laughs> ka masjid. Cek masjid yang Pak kalau apa tadi cai-cai. <laughs> Uh, si kasep berhirup tara masih. masjid ngos mahot, pangharap mah anjir ho sakit maik mah diharap anjirnya ho geblek eta main terdepan cekar pete amang kamana wae jadi saya eta kamu masih dari sakali tapi bukan mahot. aya anu gitu, ya tapi nantu ojo sarori sarori sabu kumane eh? sebab aing hirup setara masih kita geus maot terdepan iso kayaknya yang sopannya mayatnya batu nangtung nggak koler sih terus suatu mayatnya buka sopan gak angernya sama sikit sana jangan utara oke ayo sudah cuma kamu sama sikit yang ngusap aja di mana mau rasanya kan di laut oh ya mana sholat ini tuh itu harayang ini Ah, iya maka sawah wae jeung ka kebon wae di mana mau urang salat teh kan galengan. Oh, ngajajan jeung keuyeub sia salat. Dengekeun ka masih ieu dengan macu oleh si malak cau maduk-duk si mah. Mau anak pun cau mau gitu tuh. ditutup. ayo aing ada bebenger sakabatur ahli sunnah wal jamaah di sholat di mah. Eh. Dah kuring mah asli di Sukabumi pun bapak mah di leuweung datar Cibadak minum kuring di itu tuh. Di anyur. Bapak teh guru SD papangi jeung mawar bodas. Ayo mah mawar berduri ya. Cuk. Cuk. Ringan, salat cina kemas, Apalagi salat subuh kan, salat bardain kan, salat yang dihadiri oleh malaikat tuh. Apalagi subuh, apalagi sub, di hari Jum. Ah, masjid, coba isukan teh. Saya tong salah salahin untuk ke masjid mantap pun jenah balung saya. Salah semua ayah hayang nawe hungkul saya ke masjid mau mual. Baglama masih ya, kita aku palupu ku papan ku jeng dah masih kita baglamanya cak. Benar dah masih kita baglama ku palupu ku papan ku jeng hanap dage kulah gering balong. Eh, beres sholat teh sareurik baglama lain emut dosa irungnya kan cepet palupu. Masih kita makan halus pakai kaligrafi, pakai karpet, pakai neon. Eh, sholat maghrib tilu jajar. Sholat isya dua jajar, sholat subuh dua ngajajar anu adan eto anu koma tuh jadi imam makmum ngadoa ngaminan ente kemana ente eta eta mebes ya mah wajar konte sholat subuh poe kos tengah kena poteng kan dibuka sih dan jalan utara kamasi gitu mah rumah wajah nate beda nu sokan masih gitu mah umur 40 genep ke kasep we nah sama kayak dulu kain itu mau kain sebal gitu teh hei sholat bersak nah, buktikan lah jangan tahun sabara jangan ke Mekah tahun berapa 2002 2002 tamatu ifrat kiron hajinya tamatu harus menyembelih satu ekor kambing kandang iya. maklum maklum Arab maklum guys anda maklum Arab di Mekah padang pasir tapi cai jam-jam itu pernah saat demi Allah ya hasok ada yang cai jam-jam saat orang pergi umrah orang pergi haji bawa air jam-jam rata-rata 5 liter seluruh dunia bawa air jam-jam itu pernah saat berkah salat berjamaah awal waktu di Masjid Nabawi Syarif dan di Masjidil Haram Ya urang kamari halodo tilu bulan bener teu? Modal gampang OBHC sia. Ya. Modal mah broot. OB cai. Robon sia modal di kebon sia. Ah, itu barokah madengikeun sia teh. Ayo, jukut loba di ditu dia tilu jukut jukut jukut doma barekang. Di Mekah jukut jarang tapi doma punta sapi kabir sup hada kue semia-mia tiali domate baradam debu batu kalau berkah diurang jukut diri itu dido doma barakang nu nak, loh begang di doma karunya <laughs> aduh aing doma puluh nu ngarit 40 kilo hamburannya kalau berkahnya Nah, masih giat atau hirup teh yang barokah mah. Gali Kiai model ajengan. Sapopoe ngaurukan santri ah. Isuk-isuk Safina Fatul Mu'in Imriti. Berang Kailani Johan Moknon. Beting tafsir, nukasir fi dilalil Quran. Sangadeng ya, ya dengan Kiai Balangsa. Sok, iraha Kiai Balangsa. Oh, Kiai nu Balangsa. Tinggali Kiai mah nyage tara usaha sampingna tinggal itu PHS gamis kering sorban kara raya batu bacan batu cantik nah diece buka salaki ah wajar kente kepala sekolah wajar kente cair sertifikasi teh samping kohok ah teh kohok kumahangan Waduh, Gali kiai manja usaha benar gak? samping nanti ngali arah lu PHS lain menang meli setiap pamere tinu maot maka lamun maot teh sok resep gak mana ini orang maya nu maot negara garatean Sarung balik amalian, kenai wa, kenai amang. Sanung balik ngiring ka makam ngalilu baru udah kenangkel karena pasaran. Jangke di makam bayar duit. Sholat geloba daya solawatan. Tapi kanu balangsak. Mang mang anu maut. Wah. Eh buah tuh mang innalillahi. Ada kamanian mah, mah kayak rapat. Kewenungan manian, eh, mandi sorangan datang ke makam eueuh nu kali kita peda heueuh kulian atuh mah teh turun ai kabur hujan sih teh kan jelema nunggak beda beda jelema disiksa ku Allah dengan perbedaan siksa yang dahsyat kenapa telah membedakan ciptaan Allah besok beda-beda sarwa kabeh di hadapan Allah mah benar teu ayahnya anu kitu sok beda-beda jelema ayahnya kan lanceuk kurang teh awas lah hei ibu ari kanu balangsak mah HP keun ari kanu beungat ah, datang sia kaonangan teu meunang sarua komo kanu teu boga mah kudu leuwih geten benar teu terus sab jelema ini mah beda-beda sarua kabeh ge lah mungga Allah mah yang membedakan adalah hati dan amal soleh lain pangkat lain jabatan harta lain kekayaan demi Allah hanya amal soleh saja ulah sok beda-beda jelema kanu beungat ah, datang ngalayan kanu teu gablek maruh moal sia ah. Sebal aing mah hadiah geus sakodong aing balang sak mah datau pramen. Nah, halila Indomie. eh <laughs> Hei, salatna kudu berza. Sangkan hatana barok. Sangkan mautnya anak iman Islam nusam. Hei, anak-anak katakan lagi sama narkoba no, betul narkoba? Taurat? ya yes, iya, tawuran udah ayah nama ongkoh pelajar tapi juga preman balik sekolah teh serang ayah anjing lompat ya Si anjing teh korek nyerang Kita kena naik saya kena tangkal dengekan negara luar dengekan koir saya teling sahid saya nu menang jeblos ya ke penjara nu elek ke rumah sakit rakyat banget peace dong damai ulah iwa tiga tiga pagi men turun deflek eh, jeung hanya ya pelajar pelajar kita mah bukan prem ya pelajar buuk berung koneng hejo ciga romanis anjing cuman lasun pieu teh celana emon emon uh, pensil masuk guna kayak guru pakai kantong kereting ah soal emon singkatan teh semodal kalau bur nggak kayak jika babayan nih, minta betul pakai sabuk si aku rante tidak naik tak budak tengah curunah di bengkel ngomong nate Indonesia saware kamu dicari-cari ke sana kemari ya gue karepun Eroan guna LCD na sudah sudah sudah jangan dilio ke hei bapak salat berjah salat berjah awal wab dimas Barok alhamdulillah eta kiai hiji kedah sabar nu kada kedah seur istiq nu katilu laksanakan salat berjamaah amahan tadi ge duha ye yeah. pas salaki teh kulo macul kulit tanur nya budak teh sekolah di SMA plus SMK plus bapak aya naon tah itu ari gerak-gerak pasalah kita bapak di lembur mah hei iya wah iya kesalah kita mana hei hei hei hei yo yo maneh nanti maneh nanti ngeri ayo hati sing benar atuh ah, ayah wajar ayah gableng gaji mah ayah ayah uh, tengah gaji ayah gusti bagu ayah mama wakil oh oi mami kemana mami ngoyos ah soal gara-gara eh. teh kumaha saldo cek mereka kiai Umi Umi Umi wajar lah Abi pada kemana Abi pada ngawurukan rotinan wajar dah Kiai Ayah preman mah tong sok Umi Umi bebek Kayak nah, Umi tak tahu nih gelo bebek gitu. Pak Kulan sahur Pak Lukman sholat berjamaahnya awal waktu di masjid Bapak tadi subuh Jumat awal waktu tidak sebelum kumandang azan Bapak sudah itikaf bunga buka salah kirap kirap biar dapat japah di rumah tangga Bapak renang iya. harta bisa nggak menjamin anda hidup bahagia Paji Ustad nek naon jadi pejabat ada dijebloskan ke penjara jadi tuntutan koruptor mah benar tak nek naon jadi pejabat ada dilakukan ku KPK ah menikah jadi kuli bangunan dilakukan ku adukan ngebul ngebul cantik mantem aduk terus. Bengkung ngebul timpa ku coklat. Ah. Mantap aing. Naon jadi pejabat dijebloskeun ka kepaka. Benar. Coba jujur sama saya ibu-ibu jangan bohong. Apa harta bisa menjamin Anda hidup bahagia? Rasakan oleh Anda wahai wanita Indonesia. Tiung Joya mau kena gelombang cinta. apa Nokia, laptop Toshiba motor Honda mobil Avanza duit loba sawah lega Angger wae ibu teh batin kasiksa sarege teu tibra nyangkena kasur busa merekna alga da angat teu mirasa nyage di rumah makan ampera laukna nila cairna aku, gelasna pisensa sabab ngadenge beja salaki kagoda ku budak SMA kokolotan jeung jarawat, kampura jeung kanu kokolotan lain imah butut teteh hate rajet campurannya ayah cek nu kitu di dia ternyata salah kieu cek ayah wae da tina salemur teh nu rada begel teh da ayahnya cek Eh, pokoknya imana teh aya pantoan Pak, Ayah naon kata Pak Lukman sabar ya Pak ya jangan aral hadusap ulah kunap tapi kudu kuel sholatnya kudu berzak kudu banyak membaca istiq sholat tahat sholat duh Pak Bapak rek mana reka sawah hepan di luar masuk ke sawahnya ayah sawah tadi dia ya. salah kinata ini teka sawah pakai kawas pamere jadi ti calon dari calon bupati calon gubernur dan loba nih rebe eh nomerekan contreng ah contreng kemana Mama, bapak angkatnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Baiti di rumahku ku rumah yang dibacakan salam Rumah yang dipergunakan untuk salat sunnah Rumah yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran Sahata imah nusuk dipakai gapleh mual barokas ya imah nata Ngabejaan kanu sok gapleh tereh pae, setek kanu sok gapleh tereh pae. Hei, eh, sok gapleh tereh. Tata tata tata dua paehan. Datang ke bolak dua mun. Bolak tilu kon. Kan ngadeng ya aing gapleh panjang umur. Modar. Tapi tak isuk teh gapleh kitu modar. aja, aja. Ece. Salah kina kasau mah bapak angkatnya ke sawah bapak titi desanya hati-hati di jalan assalamualaikum waalaikumsalam ini TK salahkina TK sawahnya mawa teko koneng nih paranting minum panai di urang mah lamun ka sawah sok mawa teko koneng apa teh nu koneng pamere tidurunan nu ka Mekah lamun aya nu ka Mekah walimatus safar mere 100 balik di Mekah mere hayam teteh sok dibere teko lamun teu mawa di dibere nate totoongan kacang dua korma opat salaki nate init mah bapak angkatnya ke sawah Assalamualaikum Waalaikumsalam macul salakina di sawah pemajikan abdas kacai pancurana teh curcor cai harerang di papaes malah kemandar kembang warna-warni mata kresep nu ningali mata betah nu nyicingan imahna gitu make pagar make kibling we jeng daun wera eta teh simbol leban nu eling jeung leban nu era pacuran dirojokeula ku kiri si kurudul geuning keup apu batur jelema beunghan ka gigi ku odol ku kenteng mata soronoi kanang hayam teh bean dipake nikah gigi Batur mau kena nage gelombang cinta, ya ka gelombang tsunami cuma majikan teh usali sunatan duha rakaat lillahi taala Allahu akbar budak sekolah ke SMK salaki keur usaha di sawah pamajikan duha itu yang benar ya masalah usaha budak sekolah ke SMK Marariung sih mah ngecebrak ngomongkeun batur ngararumpi. Uh. Ayo ngarumpi. Batur duha ngecebrak sih mah. Jalan bereak jelema ieu mah ini nyaho ah tetangga beli termos mana Nggak ngabolak udah bong teuing jelma ini mah nyalebret batu beli kulkas muliang ayah kerok ayah kerok di kerok teh keberem kalau kamar kulkas teuing jelma ini mah nyalebret lo batik nonton Haji Muhyiddin mana mah terasa dah ke Haji Muhyiddin teh beras kemarin mah dicarekan ku pamajikan anak ini teh punung enong di empok enok oh sok jelema aing mah loba jelema anu kering mikiran batur orang lain senang lu yang susah bener tak ya orang lain senang dia yang orang lain susah lu senang jangan ya, pret jelema aina mah batur meuli motor si hiji wis ya deket warung oh saya teh cenah motor anyar mau nanyu ieu <laughs> dengek kena kan mau ambil luar mayar saya teh da rek nanya lamun nganyuk mayar mah wah cicing ngatunya mah batur nu gaya maneh nu lo dan ukur panas mah kenal pot, ha? Oh, cek kenal pot yang jadi ibu no buah. <laughs> Teuing jelema enak itu nyelebet. Minta minta ini. Batura hajat diomongkan, ya ojo nges kaonangan acan, uang nges kaonangan can acan, ih urang mah karek balik, ngebejaan dagingna liat. Astagfirullah. Hari daging ayang hibu, hari kaonangan lima ribu otak merekanji mereka merekanji selamat datang dijeng sumping mohon doa resto seratus ribu hipo lima ribu liat salah nyadar Karicing ribu bocel Ayo daging nah hipu jeruk naga mandarin sauna raja serai, hajata di hotel berbintang asa nanguna ngeuna pangantena gelis ngan hanya kali kawina ke aki-aki daging hipu panganten liat main duha ayo salah ka sekolah teh ka salaki ka sawah teh duha do kiblat arahnya mana sih kiblat ini enak tidak ini ini ini hei saja sajadah Salih senatan duha rokatani lillahi ta'ala Allahu Akbar Sadayana malaikat menganggungkan asma Allah ya Rob Perkenankan dan kabulkan doanya Kurang kalihnya tujuh sakola bari masantren ya istri naju duduha salatina nuju ke sawah na dikabul ya Allah beres sholat doa kepan na tanya kan kia Allah mainkan dari rezeki pisama ya Allah kalau memang rezeki di langit turun udah nah pinter ranking kahiji di sekolah diberikan oleh Allah kecerdasan kuliah di Bandung pulang jadi dosen inung bapak bunga buka anak jadi dosen ladang duha lain ngecebrak lain ngarumpi semua duha Allah oh, mainkan dari bisa mah ya Allah kalau memang rizki di langit turun eh salah kikir macul melurat kalapa pantiling kur sih besok duha antara duha ma bom beledung mauan salah di sawah pangsil huwain kana bil ardi kalau memang rizki dalam bumi keluar Eh, salahkikun macul kalau keluar nusok duha nutara duha orai mari hirup hayang bangsa sama duha petot bapak-bapak tadi berapa orang yang duha lain duha duhon udun tiba kopi kudu mantap nah, jenol ponok ya hehehe do eh terakhir panitia Malam tadi saya ceramah daerah jauh. Pulang mobil saya kena operasi. Anak ini operasiannya, terus Anak-anak kalau sekolah pakai, hei, pakai helm standar nasional Indonesia. Lain helm juga panyuk saya mah. Ongko helm juga panyuk tabrakan ada tuh. Benar, jatuh di aspal, banget rakyat, jatuh cinta hati berbunga-bunga. Kita mobil kuring diperiksa, lah izin pak ada pemeriksaan. Aduh, SIM ada di supir, STNK di dompet. Dari mana Pak? Tablik Akbar pengajian. Buka Bekasi, Jaya bom. Manya orang terorisnya sakit manis. Dibuka teh bagasi, ayah bolu, ayah bakaka, ayah cau. Ragina kutu mayang kue ali. Cek polisi itu bapak dari mana ini banyak makanan? Abis pengajian pak. Oh pak Ustad hati-hati atuh di jalan. Tayo iya lagi panitia update teh bade uin jadi ayah operasi ya kata balik sini teh izin pak ada pemeriksaan siang ada STNK ada dari mana tos ngaos pak dari Gunung Batu SMK Plus Miftahul Isan buka bagasi kosong nah, polisi teh bungus haji tapi teh barang bawa di orang nu era nah mampu nyawa ngerang-ngerang Nah, ratu udah bisa ya operasi ya. Ibu tahu nggak Lewi Damar? Oh, saya dan sering Lewi Damar karena ada saudara Lewi Damar. Uh, ada saudara Lewi Damar. Cimarga kan? Mau ngaji kadinya sok dibere hayam orang mah bener mau gak? Eh, tak orang tersare ganeng ku hayam. Oh, kok kok kok kok. Tapi teh karangkas pancangnya di Mandala Pasar mulai nanaon, neon sangka berang ku ayam teh oh ditingali jadi dina dus hayam teh hiji jadi keeng, jantung pami bade masihan dua lain ari hiji besok di sana pak isi orang nanti sare punten ieu mah nya teu lah lah dua dua dua salut ya Baik, terakhir. Anda ingin hidup bahagia? Dawa Dawamun. Aludu qobla toam yampil pakri. Siapa orang yang berwudu sebelum makan, dia tidak akan miskin dalam kehidupan. Fatimah, mari kita lihat dalam sejarah. Ya Allah, kenapa sih Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dijamin masuk ke surga? Kunaon Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah sudah dijamin masuk ke surga Kenapa sih Hasan dan Hussein anaknya sudah dijamin masuk ke Fatimah sebelum memberikan air susu? Nangis Hussein, nangis Hasan. Tidak langsung diberikan air susunya, tapi berwudhu dulu. Eta ahli sunnah wal jamaah. Naik Yusuan budak teh kedah gaduh abdas. Bapak gitu. Papa osok memeh dahar Arab dasar Nyata. Boro-boro kuku pakai habekan jeung palma Aludu qabla nampah wa indallah gitu. Ya Allah, kenapa sih Musa Laode 9 tahun kan sudah hafal Quran kan? Juara ketiga kan dia di Mesir, termuda. Bapaknya bukan kiai besar, ibunya bukan pengusaha, tetapi selalu berwudu tatkala sebelum tidur. Allahu Akbar. Dianugerahkan oleh Allah anak yang soleh. Itulah ahli sunnah wal jamaah dibosok we sare Arab daseu lah pelembab sih emang ngomong banget ya kayo yang lembut lain pamplas bapak osok we Arab abdas waduh waduh iya. lain abdas waduh aduh wah kena puput bangusnya banget mari tiang listrik siapa kuan kayaknya dah naik sare teh ab waduh waduh hei mau anak soleh dan soleha Ali bin Abi Thalib sebelum bersenggama dengan istrinya Fatimah berwudu. Itu yang dianjurkan oleh dalam kitab-kitab salaf soleh. Rasul selalu dawa wudhu sampai meninggal dalam keadaan berwudu. Masya Allah ya kalian dawa wudhu. Ali sunat ya. Masa kita temeh meh sare jumpa majikan Arab dah salah. Kuku bima. No meri dikocek pakai sepriet. Tak budak nanti budak-budak hayam. Padahal kiai kiai cina kuno anak aing salah gaul. Amaron ah, aing nu bapana salah gewa. Abdas ya terik sari teh abdas ya awas ngedahang ngalumput. Anu Heh, no beri bisa dikocek pakai sepurit aladina kapsul irek irek kota pejuna teh murah pas mah. Hei, cel abdas terik sari teh. Mau tidur apa? Mau tidur apa? Mau makan? Masya Allah ya kan. Kemarin di India ada orang yang matanya harus dioperasi Kata dokternya Anda tidak boleh terkena air wudhu atau tidak ter boleh terkena air. Dia menangis ya Allah. Lebih baik mata saya buta daripada wajah tidak tersentuh air wudhu. Dia berwudhu terus-terusan. Jadi bangun sholat subuh matanya bisa melihat dengan padilah keutamaan wudhu itu. Abdas, dawa wudhu. Nek tasripan, nek sorokan, nek dagang, abdas, reka sawah, abdas. Wati rotan nang tabu, tijarahnya bakal barokah tukang tani kupingkan abda sela memeh ka sawah bakal barokah tani ladang tani kabeli mobil Camry model keluari duitna salamari HP na Blackberry nginum na strawberry bari pamajikan gelis model bidadari bisa melaksanakan ibadah haji izinan poligami mulai maladang tani rugi timu daki nu didanghuni pamajikan jika kundi hayang aing ah. asal teteh memeh ka harap dasela Waduh, waduh. sawah teh, waduh, batak sawah lega gede aku keong. Amin. Eh. Hei, dawam wud. Sok amalkeun coba 40 hari akan ada dahsyatnya ketenangan dalam hati. Eh, Guru, tolong didengar. Berwudu dulu sebelum taklim. Kenapa Rasul dakwahnya menyentuh? Mengapa Rasul dakwahnya menyentuh? Berwudu ibu gen tolap teh kedah Arab dasela Muat siga cai dina daun talas ilmu teh lima sajam areling beres karitu deui kok wajah lemah ainanu STM dia sholat terus maksiat jalan. Engkau asal ah, sok sigi masigi tapi nginjemkeun duit kata tangga make bunga. Ini si rentenir. Tas saha dusuk ini sok nginjeman ke bank kuriling tah. Moal barokah dagang nas ya, tukang warung biasa nama tetangga kuring injil kabang kuliling lihat kerupuk nauge besok nyiman ka kosipa kosipa kosipa teh persis simpan pinjam gitu nih bang kuliling ayat teh kali ya riba haram mal barokah ulah nyiman ka kosipa nyinya mah kami toka <laughs> Barangnya yang kami toka teh lu cerek nu beunghar soalnya lega anak mah hiji-hijina sykur Benghar penting mitoha keringan taeta beres hajat mawar mawatan kena <laughs> dawam wood badai makan lawan, badai kulam badai kasawa Alhamdulillah ilmu itu luas ya Allah oh, Semoga pengajian ini akan memberatkan timbangan kita nanti ketika di akhirat. Dengan ilmu yang kita amalkan, semoga diwan catatan kehidupan sehari-hari ditampi kupandangan anu katuhu amin. Langkah yang ibu ayunkan ke tempat ini dengan tujuan silaturahim, dengan tujuan untuk talabul ilmi. Semoga langkah menjadikan kita langkah menuju ke surga amin. Bapak dan Ibu, hari ngawas mah sekulami, kulami, anu penting maka harti terakhir pelajar mana ridona Allah mah tergantung ridona inung bapak mungkarna Allah tergantung mungkarna inung bapak bapak benghar inung benghar mah demi Allah anak tesok jadi raja sekolah anak di SMK plus bari mah santren bapak nama bahela boro-boro yang ngaji ka bumi kita pungu inung bapak jelema temboga bapak benghar inung benghar mah anaknya kuliah ke Bandung kos kos kos kos mau laptop mau mobil mau motor dah usaha ini pisu balik sore teh ke anak bener tuh anak kering teh coba-coba ke dokter anak muriah nge langsung dibawa ke dokter yang bidang. bapak penghar, inung penghar, anak mah jadi raja tapi lamun bapak napa balangsa anak na benghar udah dasar agama inung bapak jadi babu ungal isuk inung teh mantepkeun incu ka jadi ayeuna teh ninin aja ngincuna nate sakelas manya aya paon wisa aing sorry saya dah haus ya tuh tingali benar kalau bapak benghar inung benghar anak kejari raja mah tapi lamun mah barang salaki miskin anak benghar udah dasar agama jadi babu inung teh beja ya. ngal isuk inung tengah nganterkeun incu ka Moga duit GP aku incu dipakai meli lauk cupak. Anak ka Saudi, nung bapak ngurus incu. Jadi incu nate aki yang mama. Kedengdinya mama balik mawa onta. ayang ayah nak ya. Ayo nama orang ke warungnya mulai balak-balak di ganong aku nate ke warung di bebe nyokon tak dendong kemana-mana Injuna ngomong enak dong mantap dong cangkel aki mani masa aku naon bah surif mawat lain lo bang ngopi lo bang ngaganong Coba nong aki-aki ngaganong incu Tos pantas bapak hek bahasa dina kitab etikan Bukan kata saya di dalam Al-Quran seorang anak. Wakul kaulan karima berkata yang sofan. Wakul doa anak kudu ngadoakan inu bapak. Wah billahuma anak teh kudu ngajaga kehormatan. Jaga kesehatan. Di usia senja lain ngurus incu. Bahkan ngurus anak. Kayaknya ngurus produksi. Laki nanti kain juna orang kan misal kamu anu nggak anu anu ganong pagi nanti pakai kaos sang nomor dua dalam kaos nanti karohok dipaku digantung-gantung napaku dojo balik di warung ten ini naen nunggu sekolah ngaisin yang eh. ingin saya guru-guru mau hapekan inung eh, mau hapekan anak si kainung awas dah ngomong ke batur ke barudak kudu soleh soleh hari anjir mau hapekan incu si anak kainung inung Entah tuh tinggalin ngaji nanti nyalang punya reta teh lain ngaji tarang pun. Oh, sewatan diomekeun. Oke diomekeun atuh. Da beres di kayak kayak gegeros aku kumah ini nyaho. Balik di warung. Assalamualaikum, ibu kak, ku istrina, waalaikumsalam. Bapak nges di mana? Ya ngais si Aa. Ay mama aku naon eta? Ternyata si teteh curi cina incun awewe cek pula, ulah Saudi Kinung mane ka Saudi Bapak mane kau na ya Bek, wesa dipakai nyandung deh, ya, bek Ayahnya teteh Ayah wae teteh dah Bawa, Kedah sopan kanu jantan sep Anak-anak pulang sekolah baca salam, beri salam. Assalamualaikum. Hei, baca salam, beri salam. Asal kebalik sekolah gitu. Jawa ini mah kalau ngadat si maka kolot. Bapak. gimana ganeng eta doma naik ka juru. Bapak jua doma ini hayang HP. Saya sieun sok udah ada kak kolot hayang HP. Tesopan kak kolot hayang HP. Jua doma ayang HP mual sekolah aing mah minggu mah ada pre Ge Blake pejuh ayeuna teh saropan ka kolot hayang motoran Mio anu racing biar gaul gitu men Cikinu mah teh teu men geus sih. ah nyata sararwa udah kayak nama ngaradat we ka kolot teh minta bete aku eh. soal budak enak eh, nyeri hati sakapeung mah anak teh belajar tolong dengar anda belum saatnya pakai motor ibu bapak harus tegas ke anak belum saatnya dipanggilkan motor nyah ke anak dedeh ke anak lain ku motor lain ku hp silaka udah umur can dewasa diberi motor waktu nangaji kegeleyengan akibat bapak tidak tegas dengan kenta. tegas orang tua mah ah mah yo ke anak lain dipanggilkan motor ngus dewasa mah hek helikopter ke bener tuh aja kenteng tatangah paling Burudak mau motoran kaditu kadiu boncengan dengan wanita-wanita yang bukan mahrum amin cinta gas kalau teh anak kudut odot ngomong ka inung ka bapak pamelikan ah cilaka bapak dan ibu waktu naparantos tabuh langkung dakil ya, iya, geningan fisik punten ka panitia pilih haya operasian siap moga mugi naon lebih bikin ayam manfaatnya di SMK sing langkung oh, guru na bapak guru pak kepala didoakan sing biasa umroh sing biasa ngalaksanakan ibadah haji daun saga daun nona katurupan daun awi ayana sugan jaga palukman di ulam deh buah pepaya buah kedong-dong maafin dong buah tomat buah petai tamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh